curanmor pencurian sepeda motor Ih, salah uh, curahan perasaan dan humor Seratus empat dua Yes Radio, penyaji informasi Piala Dunia 2006, Jerman. Go! Saiki berhubung Piala Dunia 2006 wis digelar maning, wis dianakna maning nang ngaring negara Jerman, ke ana peraturan sing diterbitkan oleh FIFA penggemar inti Piala Dunia. <laughs> Kayak apa jajal yo? Peraturan sing ditokna nang FIFA diwacakna nang David Boklam. Wah, <laughs> iku ya, yo, tarik sur. karena peraturan-peraturan sing pancen wis ditetapkan nangaring FIFA penggemar inti Piala Dunia di peraturan-peraturan ki berlaku untuk istri-istri ki spesial gue jenengan sing pada orang seneng bal rongokna ya aku pengen dijembreng nomor cici selama Piala Dunia kowe kudu langganan majalah olahraga berarti ngerti lu sing lagi rame kowe sikit bal aja malah tuku majalah teletabis baik teletabisnya kayak lagi ngupel balan nangaring Jerman wah Nah tujuannya Menko nanggil aku cerita masalah bal, kuat paham masalah wis langganan majalah olahraga. Angger ora paham yang cerita masalah bal. Oh, tak nabai Tak cuekin, golak kokin siliramu Kang yo. nomor hiji. Nomor loro, selama Piala Dunia TV karo remote-remote gue nggone nyong hak milik penuh tanpa terkecuali Oke asal remut ana ngerebut, ngrebut. Oh aja takon. Sidakna arep sandal mabur mari batuk murnan Kuwi disamprang sandal sing nyerang baik, Oh aja salah umat dongkal sandal menanyo lara urusan. Kuwi ya peraturan nomor loro sing kang FIFA. Nomor telu Angger arep liwat nang arep TV, gua arep wedang panas, gua menyapu, nyapu, ngepel, tapi pas pertandingan oleh oleh oleh tapi kudu kalau berangkang wah gue bok mentor orang nutupin nyong sing lagi dalam bal-balan Asal nganti liwat ngerti TV orang berangkang nutupi dalane matane nyolin dalam bal oh si nak. kelakon si kelakon gue dadi meraku musim terakhir ngasih masuk dengklang mereka bawa ke London wah gue peraturan si nomor telu anak maning ge aja ngasih riklang meriang selama piala dunia ya buar penang epilepsi, buar penang flu burung, demam berdarah, tekan jantung, kok nganti kumat sedawane Piala Dunia. Jorna bae nang nyong jorna bae. Ora ana wektu jujur jujuk namari rumah sakit. Dilem yang anak turun rumah sakit sanggame. Dene kira-kira kumat, beri tingkring ana nang ruang dahlia apa nang ruang anggrek apa nang ruang biar dengar-dengar. Nah, ya. gue peraturannya ya, cek lalen ya. Selanjutnya ya, selama pertandingan Piala Dunia orang saya telepon-teleponan orang saya sms smsan Rita Rika buat lagi kondangan banding jedonang dalan orang urusan orang saya telepon rumah orang saya ngirim SMS nyong kalau nana waktu gua ngangkat telepon gua ngirim SMS sama manding tuntun gue tuntun gitu rumah kesel tuntun ya tol main motornya balik ngekol gampang bok, ngasih kuman nih cek khawatir Jerman menang dah <laughs> nih ya tulung ya omongan maring tangga terangannya dewek nah tulung ya tulung nyungat ngomong dewek mbok ora penak sih bebadiran karo tangga kuas yang ngomong nah aja ngasih ngundang nyung kepungan aja ngasih ngundang nyung kenduren temenan nyung bakal tak lah yakin lana undangan kon yasinan kon tahdidan kon kepungan apa mending kon berjanjian hanya ada tiga jawaban yang akan aku lontarkan A nyung ora B nyung ora lunga C nyung ora lunga <laughs> kecuali yang anggaran pengundang pengundang penonton bal bareng nah itu kan memang cut tapi kok kudu nih, kudu kacang mengkonak anak nah itu terakhir ke ya terakhir ke emut temuin ke peraturan kang FIFA penggemar inti Piala Dunia kita diwis dilisensikan di seluruh penjuru dunia peraturan terakhir ya eh, kok tanggal 9 Juli 2006 anggar Piala Dunia wis enteng aja ngasih kowe menunjukkan raut wajah bahagia Aja ngasih kowe malah senang-senang. Aja ngasih kowe mengucapkan terima kasih ya Tuhan untung piala dunia hanya empat tahun sekali Kau orang ngaruk mereka baru ngomong kayak KPP pengurung atau jaket orang peduli nyong masalahnya apa oke lah piala dunia ini sih tank tapi ngobar Piala Dunia 2006 Tesiana Liga Champion Tesiana Liga Itali Liga Spanyol Liga Inggris Piala Indonesia lah ah, pokoknya pirang-pirang dijamin wah mogar mereka udah jadi bojone nyong mawi mawi kohon ya wis kayak kebaik gitu caket gue temut-temut nganting langgar peraturan gue mau langsung sembelah 104,2 Jazz Radio, penyaji informasi Piala Dunia 2006, Jerman. Go! curanmor, pencurian sepeda motor.